kanafahu alaihi Seseorang antara kalian mendekat dari Rabbnya atau kepada Rabbnya sehingga atau sampai Allah itu meletakkan kanafnya pada seseorang dan antara kalian. Kanaf mananya kemarin apa? Sater, penutup. Kanaf mananya sater, penutup. Dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala fi kaf. Fi kaf, kafnya di fathah. Ka. Wa juga patahah Bada fa. Setelahnya nun fa. Al muradu bil kanaf as-satru atau sitru. Yang dimaksud dengan kanaf di situ adalah sitr atau penutup bahasa kita. Waqad jaa mufassaran bidzalika fi riwayat Abdullah bin Al-Mubarak an Muhammad bin Sawa Datang tentang makna kanaf adalah sitar. Datang tentang makna al-kanaf adalah maknanya adalah sitar atau sater, penutup. Datang dengan penjelasan dalam riwayatnya Abdullah bin Al-Mubarak dari Muhammad bin Sawa dari kota ada faqala fi akhiril hadis maka berkata di akhir hadis kalau Abdullah bin Al-Mubarak kanafuhu sitruhu kanafuhu sitruhu mananya adalah penutupnya damir mudhaf kepada Allah damir ini adalah kembali kepada Allah akhrajahu al-musannif fi kitabi khalqi af'alil ibad akhrajahu al al-musannif maksudnya siapa ah salam kemarin ah Manil musannif di situ disebut siapa dia? Hah? Imam Bukhari. Dalam kitab beliau yang ma'ruf dengan judul Kholku Af'alil Ibad. Apa mana Kholku Af'alil Ibad? Apa mananya? Nah, Dur, apa mananya? Ibrahim. Apa mana Kholku Af'alil Ibad? Itu judul kitab. Antum harus tahu maknanya. Apa maknanya? Haidar. Khalqu af'alil ibad. Hah? Khalqu af'alin. Apa maknanya itu? Af'alin. Ah, dur. Ayo, Alfan, mana Aku nak. Ah, perbuatan hamba adalah makhluk. Kholku af'alul ibad. Al-ibad sama dari kata abdun. Ibadun. Af'alil ibad. Perbuatan-perbuatan hamba adalah makhluk. Jadi kalau kita baca, sekarang saya ngomongnya adalah, ucapan saya adalah makhluk. Bukan selain makhluk. Makhluk. Kalau makhluk adalah Allah dan sifat-sifatnya. Apa? Dibentangkan dalam kitab tersebut, dalam kitab Kholku Af'al Ibad, pembebaran panjang lebar dari Imam Bukhari. Satu jilid kecil, sederhana. Maka di sana dibedakan antara Al-qira'ah dengan makruh. Kalau al-qira'ah fi'lul abad. Kalau al-makruh kalamnya Allah. Dibedakan dengan al-kitabah dengan maktub. Nah itu. Al-Quran kalau kita kembali kepada kita baca dari makna kira'ah perbuatan hamba. Kalau yang Quran dimakna makruh adalah kalam kalamullah. Nah itu. Maka ini perlu dibedakan. Lafzi bil Quran adalah makhluk. Lafzi lafadku dengan Quran adalah makhluk maksudnya perbuatanku ketika membaca. Tapi yang saya baca adalah kalamullah. Maka perlu dibedakan kholku af'alil ibad dalam kitab tersebut didatangkan riwayat ini. Fayadau kanafahu. Maknanya siter, penutup. Wal makna makna hatta yadau hanafahu maknanya anahu tuhitu bihi inayatuhu atama inayatuhu dhamirhu ini kembali kepada Allah dan Allah ini, inayanya Allah itu meliputi hamba tadi. Kinaya yang sempurna. Faman rawahu bil musannat al maksurati faqad sahhafa alama jazama bihi jam'un minal ulama. Dan siapa yang meriwayatkan dan siapa dan orang yang meriwayatkan dengan musannat al maksurat katifa katifahu hatta yadu'a katifahu itu namanya musanna titik dua. Al-maksuro. Yang dikasroh Maka ini adalah riwayat yang dikatakan sahhabah. Tashif. Salah dalam. Apa? Salah apa? Dalam salah menulis. Tashif. Hatta yadu'a katifahu. Apa mana katif? Ini katif. Bunda itu tasrif. Bagaimana bentuk dikatakan tasrif? Kata beliau di sini alamaja jamabi bihi jam'un minal ulama. Artinya apa? Banyak dari kalangan para alul ilm yang memberikan kepastian bahwasanya riwayat dengan katif lafaz katif adalah sa, salah tasrif Mafhum? Ah. Yang benar adalah Pakai nun, bukan pakai ta. Dulu pada tahun 90-an 6, 1997 pernah datang seorang ustad ketika kita masih ngajar di Al-Furqan tadi Kediri, pernah belajar di Ja'far Umar Thalib. Ketika ngajar di Jigolan sana. Ja'far mengartikan hatta sehingga Allah meletakkan hamba tadi di pundaknya. Kayak gitu. itu. Begitu tanya sama saya ketika saya di Al-Furqan. Nah ini sekarang jawabannya sama kita sekarang bersama kita ini. Yang benar bukan katif tapi kanaf. Kanaf yang sitter? Maka kita seperti kemarin telah kita sebutkan jamban itu disebut dengan apa bahasa Arabnya? Ka, kanif. Sitter, penutup ditutup sebelah kanan kiri depan belakang. Maksudnya di sini adalah Allah meletakkan nambah tadi pada siternya penutupnya. Akan dijelaskan di sini oleh Syekh bin Bas tentang makna ini lebih luas. Jadi kalau ada di sana tertulis katif maka salah. Hatta ya doa hati katifahu itu sah, salah. Apa makna katif? Ini katif. Yang benar adalah kanaf. Indah kalamuhu rahimahullah taala. Habis nukilan dari kalamnya Syekh bin apa Syekh Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala. Lanjutannya soalun menasih pertanyaan dari Syekh bin Bas. Pertanyaannya apa? Raji al-kalam ala qawlihi wa huwa mutawarin fi manzil Abi Khalifah. Artinya sebagian santrinya Syekh bin Bas ketika talim tersebut dari itu beliau memerintah supaya sebuah santrinya itu merujuk kepada kalamnya para surah diantaranya kalamnya Ibn Hajar. Dalam rapat yang situ wawa mutawarin bimanjili Abi Khalifah. Perhatikan. Mana kemarin rapatnya? Hadis yang sebelumnya. Wawa mutawarin bi manzili Abi khalifah. Mana lapat yang mana? Ulangi lihat. Hmm? Hmm? eh itu tiga nol empat. Lihat tuh panjang kemarin Wa mutawarin fi manzili Abi Khalifah. Itu lho falamma kharajna min indi Anasin qultu li ba'di ashabina law mararna bil hasad. Law mararna seandainya kita ini ketemu atau mampir ke Hasan Al Basri wa wa mutawarin fi manzili Abi Khalifah fa hadatsana bima hadatsana Anasun Ah, Anas bin Malik. Fa'atainahu fasallamna alaihi. Itu maksudnya di situ. Hadis yang telah lewat panjang itu. Saya bin Bas menyuruh sebagian para hadirin supaya merujuk kepada kalamnya para pensara hadis ini. Maka jawabannya kalau al benar bin Hajar. kalau al sebagian muridnya para hadirin yang hadir di situ Berkata qala al-Hafidz bin Hajar fil Fath min salis asar sabah arba'mi'a wa asta wa qawluhu wa mutawarin fi manzil abi khalifah. Apa mana mutawarin? Hajar nah, bersembunyi di rumahnya Abu Abu Khalifah manzil. Wa Hajjaj bin Attab. Abu Khalifah adalah Hajjaj bin Attab Al-Abdi Al-Basri walidu Umar bin Abi Khalifah. Sema'ul Bukhari fi tarikhi. Apa mana semahu? Al-Imam Bukhari menyebut namanya. Itu kan kunia, Abu Khalifah kunia. Tapi Imam Bukhari menyebutkan dalam tarikhnya dengan nama Sabah Hajjaj bin Abi bin Attab. Itu namanya Semahu. Kalau kunia namanya Kanahu. Karena aku memberikan kunia. Kalau samahu menyebut namanya. Apa? Karena ni abi. Bapakku memberikan kunia kepadaku. Bi. Abi fulan. Watabi tapi awal hakim Abu Ahmad fil kuna. Nah, betul. Kuna ini lapat jama. Kunia Semuanya ku kuna. Kuna. Kunia itu adalah kuna adalah kunia kunia. Artinya dalam kitab tersebut Al Hakim Abu Ahmad itu mengikuti Imam Bukhari tentang Hajjaj bin Atab adalah kunianya Abu Khalifah. Dalam kitab-kitab Rijal, kunia itu biasanya taruh paling belakang. Nah, dalam kitab-kitab Rijal, kitab-kitab yang memuat nama-nama para rawi, itu kunia bagian belakang. Akhir-akhir halaman itu baru kunia. Inta kalamuhu rahimahullah ta'ala. Kalau lima mal'aini fi umdatil qari. Qauluhu wa huwa mutawarin ayy muhtafin. Jangan baca muhtafun. Muhtafin. Ikhtafa yakhtafi ikhtifaan fawa muhtafin. Kalau ada alif lamnya al muhtafi keluar huruf kilatnya. Apa? Ah. Ikhtafa, mukhtaf, ikhtafa yakhtafi. Sim fa'ilnya mukhtafin. Mukhtafin dengan mutawarin maknanya sama, bersembunyi. Ya ini bersembunyi di rumahnya Abu Khalifah At-Ta'i. Kenapa? Khaufan min al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Karena takutnya dari kejaran Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Seorang yang banyak membunuh ahlul ilm di hari itu. Fitnahnya dikatakan fitnatul hajjaj. Ahlul ilm kebanyakannya mengatakan fasik. Ada yang mengkafirkannya. Cuma katakan fasik karena banyak membunuh para ulama. Bahkan para sahabat juga ada dibunuh. Indah kalamu rahimallah. Habis dari kalamnya alamah ala ini. Qala bin Bas yakni waktu fitnatil hajat yaitu waktu fitnahnya hajat bin Yusuf as sakafi <clears throat> Baik, itu semuanya harus anda mengenal ya, Pak. Ini semuanya bagi para pemula nggak boleh lewat tentang fawaid-fawaid seperti ini. Kenapa? Karena antum akan mengikuti akan melewati kitab-kitab yang akan memuat atau yang memuat di sana Hal-hal seperti ini, seperti siapa Hadas bin Yusuf, Bagaimana tindakannya, apa kelakuannya. Ini dalam kitab-kitab besar dimuat oleh alul ilm. Jadi seorang talib nggak boleh lewat, harus paham. Mahfum? Nah. Pertanyaan selanjutnya, Ahsanallah ilaikum al-kanaf. Nah, pertanyaannya diawali dengan doa Ahsanallah ilaikum. Coba ini sebagai adab yang perlu ditiru, bahkan wajib ditiru. Sebelum bertanya seorang talib mendoakan gurunya, ahsanallahu ilaikum. Ini adalah yang adab yang bagus. Kadang seorang yang bertanya itu kurang adab. Tanyanya salah kalimatnya dan nggak adab. Dengan mungkin bahasanya kasar misalnya. Maka sering sekali saya bin Syekh Al-Albani ketika ada pertanyaan dia oleh beliau, tanyanya di, pertanyaannya diluruskan. Kayaknya maumu begini ya gitu. Iya iya begitu maunya saya gitu. Nah, gitu. Sering diluruskan. Karena kadang bertanya itu keliru dalam menyusun kalimat. Karena mungkin segan, takut dan semisalnya gugup, gagap sehingga salah ngucap. Maka perlu dibenahi. Al-kanafu apa itu? Salah saya ben bahas Allah alam. Apa mana al-kanaf? Al-murad sitruhu. Allah alam. Sebelum menjawab beliau mengatakan Allah alam. Allah yang maha tahu. Allah yang lebih tahu. Ya kan? Al murad sitru insyaallah wallahu a'lam. Jadi diawali dengan dikembalikan ilmunya kepada Allah. Ya kan? Ini menunjukkan kehati-hatiannya saya bin Bas terhadap lafaz yang sekiranya di sana ada mungkin ada sisi kurang pas tentang jawaban yang pasti. Maka nah, dikatakan Allah alam al murad satruhu wallahu alam. Ini menunjukkan tentang kehati-hatiannya beliau. As-sifatu la tufassaru illa bidalil. Nah, ditambah lagi dengan kalimat yang menunjukkan tentang kehati-hatian as-sifat, sifat-sifat Allah. As-sifat di sini maksudnya adalah sifat-sifat Allah la tufassaru tidak ditafsirkan kecuali dengan dalil. Allah a'lam bil kaifiyallati arada biha subhanahu wa ta'ala, maka Allah yang lebih tahu dengan tata cara bagaimana Allah itu menutupi seseorang di antara kita tadi. ya doakan nafahu alaihi. Tentang bagaimana kaifiannya kanaf ini, siter ini yang Allah inginkan. Allah alam tentang kaifiannya. Lakin Ala hada yadulu ala inayatin wa fadlin minallah subhanahu wa ta'ala wa rahmatin wa ihsanin wa lutfin bi jalla wa ala. Wa lutfin bi abdihi al-mu'mini. Akan tapi ini adalah menunjukkan tentang inayahnya Allah. Penuh perhatiannya Allah kepada hambanya. Karunia dari Allah Ta'ala, Allah SWT. Terrahmat dan bentuk ihsannya Allah, bentuk kelembutannya Allah dengan hambanya. Dengan namanya seorang yang mukmin. Ini penafsiran yang dibawakan oleh Syekh bin Baz terkait dalam masalah hatta yadu'aka nafahu. Bentuknya kan bentuknya adalah bentuk inaya, fadl, rahmah, ihsan, kasih sayangnya Allah Azza kepada hambanya seorang mukmin yang Tadi dosa-dosanya ditutupi di dunia, sekarang kata Allah, saya am, ampuni. Di akhirat ketika nanti ketemu. Dengan Allah Azza wa Jalla. Apa? Lanjutannya soal wahada min asari sifat rahmat. Apakah ini termasuk dari asar, dari pengaruh-pengaruh kebaikan kemuliaan dari sifat rahmah? Jawab, ada minas sifat. Ini termasuk dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Ada minas sifat. Nah. Hatta yadu'ak karena apa? kenapa? Karena diidofakan kepada Allah Azza wa Jal. Kemarin telah kita lewati. Yang mudah kepada Allah itu ada dua bagian. Makna dan zat. Mahfum? Nah, makna dan zat. Nah. Kalau makna pasti itu sifat Allah. Kalau zat yang berdoa kepada Allah ada dua bagian lagi. Ada yang itu apa sekedar itu dari satu dan antara ciptaan Allah, ada yang itu apa apa? Ciptaan Allah dan juga ada sisi kelebihan yang lain ya apa? Itu apa itu? Apa? Tasrif. Nah, itu. Itu juga perlu dipahami. Nah, sini karena karena fahum kepada Allah. Apa ini makna atau zat? Mak makna kita nggak tahu tentang apakah dat ini nggak ada hatta yadau hatta yadakanafahu berarti ini sifat Allah katakan ada minas sifat kenapa karena dia mudah kepada Allah hatta yadau hanafahu kan nah, berarti mudah kepada Allah berarti sifat makna berarti sifatnya Allah Allah maka dikatakan ada minas sifat Kenapa? Karena kaidahnya telah kita lewati yang mudah kepada Allah itu ada dua, makna dan zat. Kalau zat mudah kepada seperti Abdullah, Ardullah, ini adalah cuma sebagai bentuk itu ciptaan Allah. Itu Intibatul khalq ila khaliqihi. Mafhum? Tapi kalau seperti Baitullah, Naqatullah, Rasulullah, ini idhafatul khalq ila khaliqihi dan ada si kelebihan yang juga Pak, idhafatut tas tasrifiyah. Idhafat tasrifiyah tentang kemuliaan bagi yang tadi didapatkan. Dan ini perlu dipahami. Kenapa kalau nggak paham ini nanti akan ruwet dalam sepermasalahan tentang kalamnya Allah Azza wa dan kalau adalah makna mutlak kepada Allah pasti sifatnya Allah. Enggak mungkin itu makhluknya Allah. Disitulah akan dibedakan oleh ahlu sunnah tentang perkara mutlak kepada Allah tadi. Supaya kita tidak ruwet dalam masalah memahami. Quran ini mulut ataupun makhluk. Jadi dibentangkan oleh ahlu, sunnah semuanya dari semua kitab-kitab yang membahas masalah sifat Allah. Di antara kitab kita ini. Soal min athari hadis sifah ar-rahmah. Azab nikmah. Nikmat nikmatun. Min athari hadis sifah ar-rahmah. Azab nikmah ini walau mak yang diinginkan ini. Nikmat. ini nikmat dari Allah wal alam. Tapi soal ini kurang kurang sana kurang kurang maksud. Kita tinggalkan. Soal maladi satarohullah alaihi. Maladi, apa yang Allah tutupi atas hamba tadi, atas seorang tentara kalian tadi. Dan lapat itu, ya denu ahadukum ya rabbi hatta aku alaihi. Apa yang ditutupi oleh Allah? Atasnya. Orangnya atau apanya? Jawabannya sebebas Allah alam, Allah alam, dhairu siyak anhal allati sutirat alaihi walam yafdah biha walam tadhar fit dunya baina wa baina rabbihi Syekh bin Bas yang ditutup itu apa kata yang bertanya jawabannya Allah alam Allah alam dua kali disebutkan Allah yang maha tahu Allah yang lebih tahu kalau dari sisi dohir, siat dohir susunan kalimat ini bahwasanya yang ditutupi adalah dosa-dosa dosa-dosa yang ditutupi atasnya orang tersebut. Orang tadi ditutupi dosanya. Ya dunu ahadukum mirrobi hatta ya doa karena faalai lah akhirih. Walam yafdah biha. Yafdah itu tidak dibongkar di dunia. Oleh Allah SWT. Dosanya seorang hamba tadi tidak dibongkar di dunia. Artinya, dosa yang ia lakukan tidak diketahui oleh umumnya manusia. Allah yang tahu. Itu namanya suatu keutamaan dari Allah Azza wa Jal sehingga dosanya tidak dibongkar. Maka itu jangan suka membongkar aibnya orang nanti akan dibongkar oleh Allah aibnya tadi walaupun di dalam rumahnya. Nah, kadang orang itu suka mengubek-ubek kutek-kutek kesalahan orang yang tidak perlu untuk dibicarakan, dibongkar di mana-mana. Kadang sebelum meninggal sudah dibongkar oleh Allah walaupun dia di dalam rumahnya. Maka dikatakan di dalamnya sudah biha. Allah tidak membentangkan dosanya di dunia. Tidak menyingkapnya. Walam tadhar di dunia maka dosanya tidak nampak di dunia. Yaitu penafsirannya bainahu wa baina rabbih. Dosa tadi ada pada seorang hamba tadi di antara kita antara dia dan antara robnya, antara pelakunya dan antara robnya yang tahu. Dia yang melakukan tahu dan Allah tak tahu. Tapi orang lain tidak tahu. Ada mahalut takdir satu satruha atau satorha. Ini adalah tempat tentang takdirnya apa tentang masa mahalut takdir yakni apa, apa mana takdir sini ada mahalut takdir satruha Maknanya karena khotbah di dalam Allah menutupinya. Wa yukhbiruhu anha lam takhfa alaihi subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memberitahu pada seorang dan antara kita tadi yang mendekat kepada nanti pada hari kiamat bahwasanya dosa-dosa itu tidak tersembunyi atas Allah Azza wa Jalla, atas Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yadunna al-abdu anha Supaya seorang hamba tidak punya perkiraan bahwasanya dosa-dosa itu telah hilang, doa nggak lagi diliputi oleh ilmunya Allah. Artinya nggak ada dosa ada suatu perkara yang terjadi pada hamba yang luput dari Allah Azza wa Jal. Sekarang sampai nanti pada hari kiamat gak ada yang luput. Apa saja yang dilakukan oleh hamba ini kebaikan dan kejelekan gak akan yang ada yang luput dari Allah Azza wa Jal. Itu mananya doat, mananya luput. Sehingga supaya tidak ada seorang hamba itu punya anggapan bahwasanya akan luput dari Allah Azza dosanya. Itu mana doa di sini. Bikhilafi dunub zahirul beda dengan dosa-dosa yang memang dinampakkan oleh pelakunya. Lah, beda dengan dosa-dosa yang zahir, mananya nampak dilihat oleh banyak dari pelakunya, tidak sembunyi-sembunyi memang sengaja dinampakkan, nggak peduli dengan dosa yang dia lakukan di tempat umum atau di tempat tersembunyi disamakan saja. Fa innaha ma'rufatun allati uqima 'alaiha al-haddu fiha al-kafarah. Maka sesungguhnya dosa-dosa yang zahir itu sudah jelas yang ditegakkan padanya hukum had dalam dosa tersebut maka sudah ada penebusannya. Jadi dosa-dosa yang nampak itu kalau sudah kena hukum had Berarti sudah ditebus dengan hukum tersebut seperti dibunuh, dirajam, dicambuk dan semisalnya. Atau dosa yang nampak dan diketahui. Artinya manusia tahu, kemudian bertobat darinya. Ini jelas dosa yang sudah gamblang. Lakin hadil lati fil hadis anha dunubun khosotun benal abdi wa Ya kan? Tapi yang tertera dalam hadis ini adalah dosa-dosa khusus antara hamba dan antara robnya. Ma'alimahan nasu wala hakama fiha ahadun wala darat linnas. Tidak diketahui oleh manusia dosa-dosa itu. Tidak ada seorang pun yang menghukum di dunia ini dan tidak nampak pada manusia. Itulah yang dimaksud dalam hadis tadi. Bahwasanya Allah menanya pada si fulan, kamu melakukan ini? Wahai fulan, iya. Maka kata Allah, saya ampuni. Di dunia kamu telah tutupi, sekarang saya ampuni. Taib soalun walata minha. Ya ini dosa yang tidak bertobat darinya. Tentang perkara tadi dalam tertera dalam hadis, Allahir walataba minatnya apa dosa yang dia lakukan, tapi nggak sempat bertobat di dunia. Itulah yang terkait dalam hadis di sini. Yang diakui seorang hamba, ya kan? Dan Allah mengetahuinya, lalu dan di, ketika di dunia dulu ditutupi oleh Allah dan ketika di akhirat diterima taubatnya. Inilah yang termasuk yang dimaksud dalam hadis ini. Maka dikatakan adzan wala taba minha. Walihada qala wa aghfiruha laka al-yawma. Maka dikatakan maka dengan ini dikatakan oleh Allah wa aghfiruha laka al-yawma. Aku ampuni dosa-dosa itu bagimu hari ini. Jadi dosa antara pelakunya dan antara Rabbnya yang tidak nampak pada manusia. Antara dia dan Allah tok Nah ini diampuni oleh Allah pada hari. Tapi apakah semua dosa, semua orang diampuni seperti itu? Enggak harus. Enggak, enggak harus. Semua orang yang makan dosa antara dia dan Allah dan harus diampuni. Ini enggak, enggak harus semua orang. Tahta masyatillah. Tapi berarti ya, kita lanjutkan bab yang selanjutnya Qala Imam Bukhari taala babu ma jaa fi qawlihi azza wa jalla wa Musa takliman. Ini juga bab yang sama. Dari bab-bab yang sebelumnya rentetan bab penetapan tentang apa? Allah memiliki sifat kalam. Wa kallamallahu Musa takliman. Dan Allah berbicara kepada Musa takliman dengan benar-benar pembicaraan bukan makna kiasan, bukan makna sindiran. Kenapa? Karena di sini datangkan apa taklima maful apa maful mut mutlak. Maful mutlak itu menurut ilmu balago adalah termasuk dari hal-hal yang bisa menafikan majas. Nah. Penafian masas dari suatu kalimat itu diantaranya ketika didatangkan maf'ul mutlak seperti ini. Wakalamallahu Musa takliman. Jadi benar-benar Allah itu berbicara kepada Musa. Maknanya tak benar-benar Allah itu berbicara kepada Musa. Nah kalimat benar-benar ini adalah kalimat yang menafikan majas. Sehingga nggak bisa dikatakan Allah bicara kepada Musa dengan selain kalam. Ya, tentunya terus benar-benar bicara. Nggak mungkin bicara kepada selain Musa. Nggak mungkin lewat perantara tertentu. Tapi benar-benar langsung Allah bicara kepadamu. Musa alaihissalam. Baik, hadis berikut sabah wa khamsamia wa khamsata asar hattasana Yahya bin Bukair hattasana Lais hattasana Uqail an Ibn Shihab hattasana Muhammad bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajja Adamu wa Musa. Ehtaja, ehtaja. Adam dan Musa berbantah-bantahan. Berdebat. Fakala Musa maka berkata Musa, "Anta Adam, engkau adalah Adam, Allah di akhirat dzurriyyataka minal jannah." Engkau Adam yang mana engkau telah mengeluarkan keturunanmu dari surga. Kalau Adam berkata Adam kepada Musa, anta Musa, Allah distafaqallahu Allah distafaqallahu bi risalati wa kalami. Engkau adalah Musa yang Allah telah memilih engkau istafaka, ikhtaraka, ikhtaraka. Nah, ikhtaraka sama istabaka sama saja. Allah yang memilih engkau dengan risalah-risalahnya dan kalamnya birisalatihi yakni misi kerasulan yang diberikan kepada Musa dipilih dengan membawa misi kerasulan misi utusan dari Allah Zawajal dan kalamnya Summa talumuni ala amrin qad qaddira alayya qabla an Kemudian engkau wahai Musa mencela aku atas suatu perkara yang mana Perkara tadi telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Kebelaan ukhlak. Fahadja Adamu Musa maka dengan dohir dari perdebatan tadi, Adam mengalahkan Musa. Mendebat Musa dengan debat yang nggak bisa lagi ngomong Musa. Dan terdiam. Ada sini mutabakan alaih dikatakan di situ rawa warawahu muslimun berakam alfaini wa sitami'a wa asnan wa khamsin. Asarah fahajja Adamu Musa ma'nahu yakni khosamahu wa bau bil hujjah. Maknanya Adam membantah Musa dan Adam menang atas Musa dengan membawa hujjah. Alasannya Lianna ikhrajat durriya minal jannah laisa min amali Adam salam Kenapa? Karena lianna ikhrajat durriya ini karena khurujnya durriya. Atau karena dikeluarkannya keturunannya Adam dari surga itu bukan dari amalannya Adam salam. Bal amrun katabahu Allah wa qadahu wa rattabahu ala ma jara min maksiati bahkan keluarnya keturunan Adam dari surga adalah apa? Perkara yang Allah telah tulis, Allah telah jadikan takdirnya dan telah ditentukan atas apa yang telah terjadi dari maksiatnya Adam. Allah dijara min Adam wal maksiyah yang terjadi dari Adam itu adalah maksiatnya. Adapun keluarnya keturunannya adalah perbuatan Allah Jawa Jal. Fal abdu la yulamu alal masoib maka seorang hamba itu tidaklah dicela atas musibah-musibah yang mengena dirinya. Wa inna mayulamu alal ma'ayib. Hanya saja seorang hamba itu dicela atas keaiban-keaiban yang dia lakukan. Adapun akibat dari keaiban tadi, ini nggak bisa dicela. Maka dikatakan masuk itu ada akibat maksudnya di situ. Apa akibatnya? Dikeluarkanlah keturunannya dari sur surga. Fal musibatul lati tarattabat ala dzalika laysat min amali. Musibah yang terakibatkan atas maksiat tadi ini bukan dari amalannya Adam. Wa ma huwa amrun qadahu Allahu wa qaddarahu li hikmatin balighah. Dan hanya saja ada perkara yang Allah telah tentukan, telah takdirkan dikarenakan adanya hikmah yang sangat dalam, hikmatin balighah, hikmah yang sangat dalam. Hikmah itu ada yang diketahui, ada yang nggak ketahui oleh kita. Bahwa malumun alal maksiat. Maka Adam ini tercela atas maksiat. Sedangkan beliau kota bahwa kota bahmina telah bertobat dari maksiat tersebut. Maka oleh itu wataib la yula maka seorang yang bertobat dari maksiat nggak boleh dicela. Man tabata Allah alaihi walayulamu la ba'da dalika wa Seorang yang bertobat maka Allah menerima taubatnya. Allah memberikan taubat kepada dia dan tidak dicela setelah itu dan tidak aibkan wala yu'ab wala yulam wala yu'ab maknanya sama wala yu'ab wala yulam satu makna qala ta'ala wa sa'adamu rabbahu faghawah semastabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada dan Adam bermaksud kepada Rabbnya lalu gawa gawa adalah tersesat itu kata al Qayyim Goyun wa dolalun ketika disebutkan satu maka goyun dan dolal sama. Ketika disebutkan dua-duanya akan dibedakan antara goyun dan dolalun. Dolun wa goyun ini dibedakan ketika disebutkan dua-duanya. Kalau goyun ini adalah memang dari niatnya. Kalau dol ini adalah keadaan dari amalan amalannya. Nah, tahu ulama ulama yang su dikatakan ulama yang gaib. Kenapa tahu kejelekan terjang. Kalau seorang abid yang dia itu dol dikatakan kenapa? Karena nah, khusus dengan apa amalannya. Kadang niatnya baik, tapi sesat tersesat. Tapi kadang ketika disebutkan satu masuk dua-duanya. Ketika disebutkan dua maka terpisahkan. Demikian pertanyaan Ibnu Qayyim dalam sebagian kitabnya di antaranya Kitabul Fawaid. Saya perhatikan. ada hatta ada Musa dikarenakan inilah maka Adam itu bisa membantah Musa. Musa pun terdiam. Lianna la mau ala amrin samin fi'li. Kenapa? Karena Musa mencela Adam atau suatu perkara yang perkara itu bukan dari perbuatannya Adam. Itu keluarnya keturunannya Adam dari surga bukan Adam yang berbuat. Wa amrun qataba min asbabihi, sedangkan perkara suatu perkara yang Adam telah bertobat dari sebab-sebabnya, wa raja'a min asbabi dan rujuk kembali dari sebab-sebabnya. Wa taubatu tajubbu, bukan tajibu bacaannya itu, tajubbu. Dan dibaca tajibu kalau tajibu wajib. Kalau tajubbu menutup dan menghapus maka belaha. Taubat itu menutup dan menghapus apa yang sebelumnya. Perhatikan itu. Jadi taubat itu telah menutup yang sebelumnya. Wallahu jalla wa ala kharajahu minal jannah bisababil maksiyah. Allah mengeluarkan Adam dari surga itu dengan sebab maksiat. Wa kharajah duriyata minal jannah li hikmatin balighatin hatta yadhhara dinuhu fil ard wa ta'luwa kalimatu fil ard wa yu'bada wahdahu fil ard. Dan Allah mengeluarkan keturunannya Adam dari surga karena adanya hikmah yang sangat dalam sehingga nampaklah agama Allah di muka bumi ini dan kalimatnya meninggi di muka bumi dan Allah diibadai disembah satu-satunya sembahan yang berada disembah di muka bumi ini pada maka nafil jannah yang dulunya di surga. Allah disembah oleh hambanya di surga. Setelah itu, setelah Allah menurun, mengeluar, mengeluarkan hambanya dari keturunannya dari surga, maka Allah disembah oleh hambanya di muka bumi ini. Mahfum? Nah, tapi yang menyembah Allah dan yang nggak menyembah Allah ya nggak menyembah Allah. Soal khuruj bani Adam hadi al masaib yakni nah. Apakah keluarnya Bani Adam ini termasuk musibah-musibah? Al-jawab minal masaib. Nah, termasuk di amilahu Adam akluhu minas syajarati wa qad taba minhu. Keluarnya Bani Adam dari surga itu termasuk musibah-musibah. Dan yang diamalkan oleh Adam adalah dia makan dari pohon yang beliau telah dilarang darinya. Sedangkan beliau telah bertobat darinya. Perbuatannya Adam makan pohon yang dilarang. Tapi keluarnya hambanya Allah, putranya Adam dari surga. Termasuk apa? Musibah-musibah terkait yang terakibatkan dari dosa ter tersebut. Maka tadi rinciannya yaitu apa? Seorang yang bertobat dari dosa jangan dicela lagi. Nah. Tapi insya Allah dari sini kita cukupkan. Dan sebagian baca yang mungkin kurang lengkap bisa dilihat dalam kitab yang lain bagi yang punya kemampuan untuk menelaah di, di sana. kita cuma membacakan secara ringkas saja. Nah. Alhamdulillah, tafadzalu.